Subhanahu wa taala yang tidak akan dirubah-rubah lagi. Apabila seorang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk ke dalam surga tentunya seorang itu masuk ke dalam surga setelah melalui jalur-jalur tertentu Tentunya ketika dia hidup dia berusaha untuk mewujudkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di dalam hidup dan kehidupannya sehingga di akhirat kelak dia akan mendapat ganjaran, mendapat kemenangan yang nyata yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha dan dia kekal di dalamnya. Wadzalika huwal fawzul azim dan itulah merupakan kemenangan yang sangat nyata. Dan tentunya mereka yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka berarti di dalam kehidupannya mereka telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah me menyianyakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajar saja kalau dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Contohnya saja ketika di hari kiamat kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratu ana faratukum lil Aku adalah orang yang pertama yang sampai ke telaga Kemudian Rasulullah saw Alaihi Wasallam melihat di antara orang-orang ada yang seperti seperti unta yang diusir. Yudadanna kama yudan al-ba'ir ad Diusir dari tempat peminuman sebagaimana diusirnya unta yang sesat. Diusir oleh pengembala yang tentunya yang memiliki unta. Sementara ada satu unta yang tidak tahu siapa pemiliknya, maka dia pun diusir. Demikian nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halumma halumma. Ayo kemari kemari semua mengumpul karena beliau melihat yang diusir itu adalah umat beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwasanya orang-orang ini telah menukar-nukar sunnah beliau. Telah menukar-nukar syariat beliau. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suhkan suhkan menjauhlah menjauhlah liman baddala bagi orang yang telah menukar-nukar syariatnya. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Demikianlah kerugian yang sangat nyata yang dialami oleh orang-orang yang menjauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian yang lalu telah kita singgung bahwasanya berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jaminan terjauhnya seseorang dari kekafiran dan dari kekalahan. Berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jaminan bagi diri seseorang terjauh dari kekafiran dan dari kekalahan. Kita telah sebutkan beberapa contoh dalam kajian yang lalu di mana ada sekelompok kaum muslimin yang merasa bahwasanya mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca buku-buku tafsir Al-Quranul Karim dianggap suatu cara yang tidak mampu mengimbangi gerakan-gerakan hebat yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim di dalam merusak kaum muslimin karena memang orang-orang non-muslim tidak akan pernah senang kepada kaum muslimin Walantar tardu yahudu walan hatta tattabi'a millatahum tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani hingga kalian mengikuti agama mereka. Mengikuti milah mereka. Oleh karena itu sebagian kelompok menyatakan bahwasanya dengan hanya membaca hadis, dengan hanya membaca buku-buku tafsir, dengan hanya membaca buku-buku yang berkaitan dengan syariat Islam, dianggap tidak mampu untuk mengimbangi gerakan hebat yang mereka lakukan dari berbagai macam sisi kehidupan dari berbagai macam sarana-sarana media ele, media media uh, elektronika, media-media komunikasi yang dan lain-lainnya. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah pasti akan mendapat kemenangan dan itu merupakan jaminan bagi dirinya tidak akan masuk ke daerah kekufuran tidak akan menjadi kafir dan pasti akan menang di hadapan seluruh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kana makruhum litazula minhul jibal walaupun makar mereka, walaupun siasat mereka, walaupun uh, misi mereka, kehebatan mereka dapat memusnahkan gunung. Dapat memusnahkan gunung, namun Apabila kaum muslimin tetap berpegang Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka maka uh, misi ini ataupun makar ini tidak akan mampu menggeser kaum muslimin dari agamanya. Tidak akan mampu mengalahkan kaum muslimin. Syaratnya tentu tentunya dengan syarat kalau kaum muslimin berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan bagi kaum muslimin pasti akan menang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli." Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan, kataballahu telah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli. Aku akan menangkan aku dan para rasul-rasulku. Lantas bagaimana dengan umat muslim sekarang ini yang tentunya tidak ada di antara mereka rasul? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat 14 abad yang lalu. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Sesungguhnya telah kami tetapkan kalimat kami bagi hamba-hamba kami yang diutus, yaitu para rasul. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka pasti akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami pasti akan menang. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna suru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashad Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti di pada hari kehidupan akhirat kelak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan tidak hanya para rasul, namun seluruh pengikut-pengikut rasul pasti akan menang. Innalanan suruh rusulana. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladina amanu dan orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya. Di dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang beriman ini akan memperoleh kemenangan tidak hanya di hari akhirat, tetapi dia akan memperoleh juga kemenangan, kesuksesan yang gilang gemilang di semasa mereka berada di dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad apalagi nanti di hari akhirat kelak. Di sini merupakan di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beriman. Tentunya beriman dengan rasul-rasul terdahulu, rasul-rasul yang diutus kepada mereka, pasti akan menang baik dunia maupun di akhirat. Wa man kana lahum muttabi'an kana lahum mithlu ma lahum minat tayid wan nusrah Kemudian barang siapa yang mengikuti para rasul-rasul tersebut maka mereka juga berhak mendapat dukungan dan juga berhak mendapat pertolongan. Qala ta'ala li Musa wa Harun sallallahu alaihi wasallam wa li atba'ihima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Harun, kepada Musa dan Harun dan orang-orang yang mengikuti mereka. Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Kamu, kalian berdua, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kepastian, memberi jaminan kemenangan bagi pengikut-pengikut Musa dan Harun. Tidak hanya Harun dan Musa saja yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun antuma, kalian berdua, wa manittaba'akuma dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua Al-ghalibun pasti akan menang. Oleh karena itu para ikhwatiddin azallahu ayyakum, pengikut-pengikut Nabi Musa dan Harun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangannya. Tapi wa manittaba'akuma yang mengikut kalian berdua. Berarti yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Musa dan Harun yang mengikuti sunnah-sunnah Musa dan Harun alaihi masallam, Al-ghalibun. Mereka ini pasti akan menang. Demikian juga halnya dengan kaum muslimin. Apabila kaum muslimin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa dan kepada pengikut Nabi Isa Wa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman ya Isa sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku wa mutahhiruka minal ladzina kafaru dan membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu senantiasa berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat kelak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada Nabi Musa dan juga para pengikut-pengikut sunnahnya, pengikut-pengikut Nabi Mu, eh, pengikut-pengikut Nabi Isa. Memberi jaminan kepada Nabi Isa dan juga pengikut-pengikut Nabi Isa. Sesungguhnya dan kami, dan kami akan menjadikan kamu dan pengikut-pengikut kamu. Tentunya yang diikut adalah sunnahnya Nabi Isa. ladina kafaru senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir. Tentunya senantiasa berada di atas di sini maksudnya senantiasa sanggup mengatasi orang-orang kafir, senantiasa menang dalam menghadapi orang-orang kafir ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat kelak. Berarti kemenangan itu didapati bukan hanya pada hari akhirat. Karena di sini dikatakan hingga hari kiamat. Berarti kemenangan ini yang dimaksud adalah kemenangan semasa mereka hidup di dunia. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah falamma kana lin-nasara nasibun ma min atba'ihi min tiba'ihi kanu faqal yahud ila yaumil qiyamah. Apabila orang apabila orang-orang Nasrani mendapat kemenangan karena mereka mengikuti sunnah Nabi mereka yaitu Isa senantiasa menang di atas orang-orang Yahudi hingga hari kiamat. Walamma kanan muslimun atba'ul lahu minan nasara kanu fawqan nasara ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kaum muslimin apabila mengikuti Nabi Muhammad SAW maka mereka senantiasa berada di atas orang-orang Nasrani hingga hari kiamat kelak. Dengan artian kalau orang-orang Nasrani terdahulu Pengikut-pengikut Nabi Isa, karena mereka mengikuti sunnahnya Nabi Isa, mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menang di atas orang-orang kafir. Selalu menang dalam menghadapi orang kafir. Demikian juga kaum muslimin, jika mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, berarti mereka juga akan senantiasa menang berhadapan dengan orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir. Demikian para hadirin rahimanallahu ayyakum ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Berarti kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, memiliki uh, power yang sangat hebat sebenarnya yang ada pada diri mereka itu sendiri, yang ada di tangan mereka, yaitu mengikuti sunnah Rasul mereka. Semakin jauh mereka dari sunnah Rasulullah, maka semakin hinalah kaum muslimin itu sendiri. Berkata Ibnu Taimiyah, "Walihada kullu man kana muttabi'an li rasuli li rasulin li rasuli oleh karena itu barang siapa yang mengikuti rasul yaitu sallallahu alaihi wasallam kana Allah ma'ahu bihasbi hada ittiba' maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya sesuai dengan sunnah yang dia ikuti. Artinya, semakin sunnah orang tersebut, maka semakin besarlah pertolongan Allah terhadap dirinya. Demikian juga kaum muslimin. Semakin kuat kaum muslimin berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka untuk memberikan kemenangan semasa di dunia, semasa kehidupan di dunia. Dengan artian, apabila mereka semakin jauh, berarti kemenangan pun semakin jauh. Apalagi setelah mereka melepaskannya, berarti mereka juga pasti akan dikalahkan oleh orang-orang kufar sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir bisa dikatakan sebagai orang minoritas. Sementara yang mayoritas seperti husa kagusa istail, seperti buih yang ada di lautan. Tidak punya prinsip. Islam hanya tinggal uh, hanya tinggal seperti identitas saja. Sama seperti identitas Ah, nama, namanya fulan, agamanya fulan. Hanya sekedar sebagai identitas. Hampir dikatakan tidak memiliki identitas yang sebenarnya. Baik dalam kehidupannya, bermasyarakatnya, bernegaranya dan lain-lainnya. Oleh karena itu wajar saja kalau kaum muslimin hina di hadapan orang-orang kufar karena sebenarnya ya mereka sendiri telah menjauhkan diri mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman kata Ibnu Taimiyah, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai marana, wahai nabi, cukuplah bagimu Allah dan cukuplah orang-orang yang mengikuti kamu dari cukup Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum muslimin. Ikhwatiddin azza wa iyyakum. Di sini dikatakan kullu man ittaba'a rasul min jamil mu'minin fallahu hasbuh. Semua orang yang mengikuti siapa saja yang mengikuti Rasul dari seluruh orang-orang mukmin maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Artinya Allah lah yang akan memberinya kemenangan. Wa hadza makna qaulullah ma'ahu. Inilah yang dimaksud dengan Allah bersamanya. Orang-orang mukmin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi berarti Allah hasbuh, cukup Allah untuk dia. Artinya Allah akan memberi dia dukungan-dukungan, memberi dia kemenangan. Wal kifayatul mutlak mal ittiba'il mutlak. Pertolongannya mutlak jika seorang itu juga mutlak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebagian dia ikut sebagian lagi tidak, maka pertolongan juga sebagian-sebagian saja. Menurut kadar berapa persen dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya satu persen, ya satu persen lah dia mendapat pertolongan dari Allah. 30 persen, 30 persen lah yang dia dapati dari pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tergantung daripada dia. Kemenangan kaum muslimin sebenarnya tergantung pada diri kaum muslimin itu sendiri. Tergantung pada diri kaum muslimin itu sendiri. Kalau mereka mengikuti sunnah secara mutlak, pasti mereka akan mendapat kemenangan secara mutlak. Kalau mereka mengikuti sunnah tidak mutlak, hanya sebagian-sebagian, maka kemenangan juga hanya sebagian-sebagian saja. Kemudian para khafidin azallahu ayyakum, ibu Taimiyah juga berkata, "Wan satu ma'an naqis." Apabila mengikuti sunnah beliau kurang, maka pertolongan juga akan berkurang. Fa idza kana ba'dul mu'minin fihi al-muttabi'in lahu qad hasala lahu man yu'adihi ala fa Allah hasbuh. Apabila sebagian kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau Orang-orang mukmin yang mengikuti, sunnah beliau, mereka pasti akan mendapatkan, menemukan orang-orang yang akan memusuhi mereka. Maka cukuplah Allah untuk diri mereka. Cukuplah Allah yang akan menolong mereka. Wahwa walahu nasibun min qaulihi ta'ala li irqa idyakul sahibi la inna allah ma'ana. Orang seperti ini berhak mendapat mendapat bahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada temannya, yaitu ketika beliau berada di gua, yaitu maksudnya adalah Abu Bakar, la tahzan jangan kamu bersedih, Allah ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Jadi seorang yang mukmin yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang-orang yang memusuhi mereka dikarenakan dakwah mereka yang benar, dikarenakan ajakan mereka untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini berhak mendapatkan ikut mendapatkan jatah daripada uh, sabda Rasulullah SAW. li sahibihi ketika dia berkata kepada temannya, la tahzan janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kita. Muncul pertanyaan, loh ini kan ayat ini ditujukan kepada sahabat beliau. Karena di sini dikatakan idqala li sahibihi yaitu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar lah sekarang kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak termasuk sahabat Rasulullah kita termasuk kita dikatakan dalam sebuah hadis ikhwanu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika dia memasuki sebuah uh, pekuburan setelah membaca doa apa katanya waditu an alqiya ikhwanuna Aku ingin sekali bertemu dengan teman-teman kita. Kemudian para sahabat bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami teman kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Sementara teman-temanku nanti yang akan akan datang setelahku nanti. Jadi di sini ayat ini menyebutkan inqala li sahibihi ketika dia berkata kepada sahabatnya. Apakah hukum sahabat di sini khusus untuk para sahabat saja atau khusus untuk Abu Bakar saja. Kalimat la tahzan jangan kamu bersedih sungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini perlu kita ketahui fa inna hadza qalbu muwafiqun li rasuli Sesungguhnya seorang muslim yang mendapatkan tantangan-tantangan, mendapatkan musuh-musuh ketika dia mengajak orang-orang ke dalam ke sunnah Rasulullah SAW, sesungguhnya orang ini walaupun dia belum tidak berjumpa dengan Rasulullah, tetapi sebenarnya hatinya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara fisik dia bukan sahabat, tetapi dalam hati hatinya sudah seperti sahabat, bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Fa inna hadza qalbuhu muwafiqun li Rasul karena hati orang ini setuju eh, sesuai dengan Rasulullah SAW. Ilam yakun sahibahu bibadani walaupun secara fisik dia tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, wal aslu fi hadzal qalb, karena pada asal sebenarnya hati, bukan fisik. Ya. Berapa banyak kita lihat? Berapa banyak kita lihat orang-orang yang pada zaman Rasulullah secara fisik dia melihat Rasulullah. Ya. Mungkin secara fisik bahkan kerabat Rasulullah saw namun tidak dikatakan dia sahabat. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya membangkang terhadap Rasulullah saw seperti Abu Jahal misalnya. Ya. Secara fisik tidak hanya dia melihat Rasulullah bersama Rasulullah, bahkan dari keturunan juga dia sebagai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lebih dekat lagi Abu Talib misalnya. Secara fisik dia sangat dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya seperti itu, bahkan dia menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjamin keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan-gangguan orang-orang musyrik Mekah. Namun cara hati ya, ternyata tidak. Makanya dia tidak berhak mendapat kalimat ini. li sahibihi la tahzan. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Karena pada asal sebenarnya yaitu hati. Hati inilah sebenarnya uh, yang perlu dibenahi, ya, yang perlu dibenahi untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kama fi sahihaini 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebuah hadis yang tercantum dalam sun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Rasulullah annahu qala beliau bersabda inna bil madinati inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum sungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki tidaklah kalian berjalan menempuh satu perjalanan menuruni lembah kecuali dia bersama kalian Kalau wahum bil Madinah. Para sahabat bertanya, walaupun mereka berada di Madinah ya Rasulullah, dia tetap bersama kita. Para sahabat merasa merasa aneh mendengar kedengarannya. Mereka di Madinah, tetapi mereka juga dianggap seperti kita yang menempuh perjalanan dalam berjihad, juga seperti kita ketika kita menuruni lembah. Walaupun mereka berada di Madinah ya Rasulullah. Qala kata Rasulullah, wahum bil Madinah. Iya, walaupun mereka di Madinah habasahum ala uzur. Mereka tidak bisa pergi karena mereka terhalangi oleh uzur. Jadi karena sakit, karena buta matanya. Mereka tidak bersama Rasulullah SAW dalam medan jihad. Tidak ikut dalam pertempuran. Mengapa? Bukan dikarenakan mereka membangkang sunnah, tapi karena mereka uzur, akhirnya tidak bisa ikut. Namun secara hati, ya, mental mereka, hati mereka ikut bersama Rasulullah SAW. Dengan artian, ketika uh, para sahabat yang menempuh jalan, menempuh perjalanan dan menurun lembah, pahala yang didapati oleh sahabat yang melakukan ini juga didapati oleh sahabat yang di Madinah. Karena sebenarnya mereka ingin, ya, sebenarnya mereka ingin ikut bertempur, namun karena ada uzur, sakit dan lain-lainnya, mereka tidak bisa pergi. Namun secara pahala, ya, pahala mereka, pahala orang bertempur tersebut sudah mereka dapati. Mengapa? Karena hati mereka sama bersama pasukan-pasukan yang bertempur tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkatakan mengatakan masir tum masiratan wala bawa tum wadi'an illa ma'akum illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan menuruni lembah kecuali mereka itu bersama kalian. Padahal mereka di Madinah dengan artian ya kita secara fisik tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu secara fisik namun hati kita harus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama di sini dengan bukan artinya uh, bukan artian secara hakiki tetapi mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita juga akan mendapatkan mendapatkan kemenangan dan kita juga akan mendapatkan jatah daripada sabda Rasulullah SAW yang diabadikan Allah dalam Quran li ketika dia berkata kepada sahabatnya ini Rasulullah berkata kepada sahabatnya secara fisik dan hatinya hati dan fisiknya yaitu Abu Bakar ya sementara uh, dan kita yang tidak secara fisik hati kita harus ya mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka kita juga akan berhak mendapat jatah la tahzan jangan kalian bersedih kalau ada orang yang memusuhi kalian innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita. Baik sahabat yang secara fisik bersama beliau maupun sahabat dalam artian sahabat dalam, dalam dari sisi hatinya. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Fahaula ibi qulubihim kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-ghazat. Mereka yang tadi berada di Madinah, ya. Hati mereka sebenarnya kepingin bersama Rasulullah, ikut berjuang bersama para sahabat yang lainnya, falahum makna suhbatu fil ghazwah. Mereka mendapatkan makna makna persahabatan ketika makna persahabatan ataupun makna keikutsertaan ketika berjihad. Jadi mendapat makna walaupun fisik tidak. Fallahu ma'ahum bihasbi tilka suhbah al-ma'nawi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersama mereka sesuai dengan keikutsertaan mereka secara maknawi. Demikian para hafidin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian kata Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bagaimana uh, suhbah secara maknawi dan suhbah secara hakiki. Suhbah secara secara hakiki yaitu generasi para sahabat terdahulu. Suhbah yang maknawi ya setiap kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari suhbah persahabatan secara fisik dan persahabatan secara secara hakiki dan maknawi kedua-dua mereka ini berhak mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di semasa di dunia maupun apalagi nanti ketika di akhirat Waqad sadaqa rahimahullah fa inna fil Qur'an ma yadullu ala annahum sahabu bi batinihim. Benar apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada yang membuktikan bahwasanya sebenarnya mereka cara batin bersama Rasulullah. Wadalik annahum hina atau liyahmilahum Nabi SAW ma'u ilal jihad waraddahum. Yaitu ketika mereka datang kepada Rasulullah. Minta agar mereka diikutkan untuk berjihad. Tetapi karena mereka nggak ada biaya. Dan Rasulullah juga pasukan kaum muslimin pada saat itu tidak punya biaya. Untuk menanggulangi. Untuk apa namanya biaya dia dalam berjihad. Akhirnya faraddahum Rasulullah pun akhirnya menolak mereka. Kenapa? Gak ada biaya untuk menanggulangi mereka. Dan mereka sendiri tidak punya biaya untuk untuk ikut berjihad. Akhirnya Rasulullah menolak mereka untuk ikut. Li'annahu la yamliku ma yahmiluhum ma yahmiluhum alaih. Karena Rasulullah tidak memiliki biaya untuk membiayai tidak memiliki dana untuk membiayai mereka dalam berjihad. Wa raja'u kulubuhum muhtariqah wa ayunuhum dami'atun ala tilka ala dhalika hatta wasafa Allah biqaulih wala 'ala alladziina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun Ketika mereka ditolak oleh Rasulullah karena tidak ada dana untuk membiayai mereka dalam berjihad dan mereka juga tidak punya dana untuk itu, mereka pun akhirnya kembali pulang. Wa qulubu muhtarekoh. hati mereka terasa gimana ya? Tidak enak. Hati mereka kepingin sekali ikut. Kemudian wa uyunuhum dami'atun ala dalik. Dan air mata mereka pun berlina. Kenapa? Tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah secara fisik. Karena hati mereka sebenarnya ingin sekali secara fisik ikut bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya kira siapa di antara kaum muslimin yang tidak ingin menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Namun masalahnya sudah berlalu. <clears throat> Zaman sahabat sudah berlalu ya, maka tinggallah bagi kita menjadi sahabat secara secara maknawi. Jadi orang ini yang tadinya ingin ikut bersa serta bersama Rasulullah secara fisik, tapi karena tidak ada dana dan Rasulullah pun tidak ada biaya untuk mereka, maka mereka pun pulang, nggak bisa ikut jihad dengan air mata yang berlinang. Dan kata Allah, dan tidak mengapa orang-orang yang tidak idama atau kalitahmilahum ketika mereka datang kepadamu litahmilahum agar engkau membawa mereka ke medan jihad, kamu katakan, aku tidak mendapatkan biaya untuk membawa kalian. Tawallau, mereka pun pulang. Wa ayunun itu minad dam' hazanan. Allah yajidu ma Mereka pun pulang, kemudian uh, air mata mereka berlinang karena merasa sedih. Merasa sedih karena apa? Seandainya adalah orang yang mau memberi di mereka dana sehingga mereka ikut berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad. Intinya para ikhwatiddin azallahu ayyakum di sini ya, bahwasanya uh, kita sebagai kaum muslimin apabila kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita berhak mendapat julukan menjulukan sahabat tapi secara maknawi bukan secara hakiki. Dan apabila mereka mendapat tantangan dalam dakwahnya, maka mereka juga termasuk dalam sabda Rasulullah la tahzan, janganlah kamu bersedih. Izqala li sahibihi ketika Rasul berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah kamu sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Bersama sahabat yang secara fisik menemani Rasulullah SAW dan bersama para sahabat dengan dengan artian maknawi. Cara hati mereka bersama Rasulullah SAW yaitu dengan cara mengikut sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Wa qala rahimahullah berkata Ibnu Taimiyah walau walau infarada rajulu apabila ada satu orang fi ba'dil amas fi ba'di amsar wal a'sar di suatu tempat dan di suatu zaman bihaqqin ja'a bihi rasul dia berpegang dengan satu kebenaran yang dibawa rasul walam yansurhun nas alaih dan dia tidak ditolong oleh manusia yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, apabila ada seorang, seorang dia sendirian di suatu tempat dan di suatu zaman. Dan dia berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satu orang pun yang mendukung dia. Maka fa innallaha ma'ahu maka dia maka Allah ada bersamanya. Walau nasibu min qaulih dia dia mendapat Eh, mendapat bahagian dari firman Allah illa tansuru faqad nasarahullah apabila orang-orang tidak menolongnya faqad nasarahullah sungguhnya Allah akan menolongnya id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain ketika orang-orang kafir mengeluarkan mereka berdua idhuma fil ghar ketika mereka berdua berada di dalam gua id yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu sedih karena Allah bersamamu." Jadi para ikhwafidin azallahu Yakub inilah yang dikatakan tadi muttabi'un, ittiba' sunnah Rasulullah SAW walaupun hanya sendiri. Dan itulah yang dikatakan al-jamaah. Itu yang dikatakan jamaah. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, berapapun orangnya. Kalau dia mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka dia termasuk sahabat Rasulullah secara maknawi dan dia akan mendapat kemenangan. Allah akan memberi dia kemenangan. Dan dia akan berjaya. Dan dia akan berjaya karena dia berada di atas jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah yang sudah dibina Rasulullah semenjak zaman sahabat sampai nanti hari kiamat. Jamaah ini akan tetap ada. Jadi bukan jamaah-jamaah yang dibuat orang sekarang. Bukan jamaah-jamaah yang dibuat orang sekarang. Yang dimaksud dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud dengan al-jamaah. Yaitu jamaah yang yang dimaksud dengan jamaah yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Yaitu jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Dan sunnah para sahabatku. Mereka yang memegang ini, memegang sunnah Rasulullah. Maka dia termasuk sahabat Rasulullah SAW secara maknawi kalau dia tidak bersama Rasulullah secara hakiki. Demikian para ikhwatiddin, Azza wa iyyakum. Fa inna nusru nasru nasra ar-rasul huwa nasru dinah alladhi ja'a bihi haitsu kana wa mata kana. Karena yang dikatakan menolong Rasul yaitu menolong agama yang beliau bawa. Dimanapun dia berada dan kapanpun dia dimanapun dan kapanpun. Ini dikatakan menolong. Illa tansuru faqad nasarahullah. Kalaupun orang-orang kalian semua tidak menolong dia yaitu Rasul, sesungguhnya Allah telah menolong Rasul. Kalau kita mau menolong Rasul, kalau kita mau dikategorikan sebagai orang yang menolong Rasul yaitu dengan cara dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau. Itu yang dikatakan menolong Rasul. Dan para penolong-penolong inilah yang akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kemenangan itu sesuai dengan persentasi, berapa persen agama yang dia tolong. Berapa persen keikutsertaan dia dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wa man wafaqahu wa huwa sahibahu alaihi fi makna Barang siapa yang sesuai dengan sunnah Rasul dengan beliau, berarti dia sahabat beliau dari sisi makna. Fa idza qama bihi dzalika sahib kama amara Allah fa inna Allah ma'a ma'a ma dza'a bihi rasul wa ma'a dzalika qa'im bihi. Dan apabila dia melaksanakan apa? Melaksanakan persahab, uh, eh, keikutsertaannya dalam sunnah beliau, maka dia uh, kama sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan tetap bersamanya dan bersama Rasul dan orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasul tersebut. Oleh karena itu, wahada muttabi'un lahu, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah inilah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai orang, wahai nabi, sesungguhnya wahai nabi dan uh, cukuplah untukmu Allah dan cukuplah Allah untuk orang-orang yang mengikutimu. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Di sini akan kita sajikan contoh. Sebuah contoh yaitu kisah yang mungkin sering antum dengar, ya, kisah e, bagaimana e, Abu Bakar berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meraih kemenangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, wallahi alladhi la ilaha illahu laula Abu Bakrin ustukhlif ma ubidallah demi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya seandainya bukan Abu Bakarlah yang dijadikan khalifah tentu Allah tidak akan lagi disembah orang mengapa Summa qala tsaniyah kemudian Abu Hurairah berkata kembali summa qala salisah kemudian diulangi sampai tiga kali tiga kali demi Allah kalau tidak Abu Bakar yang dijadikan khalifah waktu itu niscaya Allah tidak akan disembah lagi. Demi Allah sampai tiga kali. Faqala kemudian dia katakan, tentu apa masalahnya kok sampai seperti itu? Faqala dia berkata, ah, faqilalahu mah ya Abu Hurairah. Dikatakan kepadanya, "Mah ya Abu apa kamu ini Abu Hurairah?" Malah sampai seperti itu. Apa kata Abu Hurairah? Inna Rasulullah SAW wajah Usama bin Zaid fi sab'miyah ila Syam. Sungguhnya Rasulullah SAW telah mengirim bala pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid dengan pasukan sebanyak 700 orang ke negeri Syam. Syam pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Falam mana lebih baik Khashab ketika mereka sampai di tempat yang bernama Bil Khashab, kubida Rasulullah SAW. Rasulullah pun wafat. Jadi belum sampai ke tempat pertempuran, ke arena pertempuran. Wartaddal Arab haulal Madinah dan orang Arab yang orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah murtad. Sementara ini pasukan sudah Zul Khasyab diarahkan kepada tempat yang jauh. Kemudian orang-orang Arab di sekitar Madinah malah malah murtad Kan ini situasi yang sangat genting ini. Kalau seandainya Madinah diserang mereka, habislah Madinah. Kalau satu negara ibu kota sudah dikuasai, berarti negara tersebut sudah dikuasai. Sementara ini pasukan sudah dikirim Rasulullah, ya belum sampai ke tempat ke tempat tujuannya masih di khashab. Orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah sudah murtad. Kemudian fajtama'a ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka berkumpullah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka berkata, "Ya Abu Bakrin, rudda haula, wahai Abu Bakar, kembalikan pasukan yang kamu yang dikirim oleh Rasulullah." kembalikan. Artinya panggil kembali pasukan usama bin Zaid tersebut yang dikirim Rasulullah untuk menyerang untuk menyerang uh, Nabi Syam, untuk menyerang orang Romawi. Faqala kemudian uh, kemudian tudiha eh, wajihu haula wajih haula ila Rum. Waqad irtaddat waqad irtad waqad irtad waqad irtadda al-Arab hal Madinah kamu meng mengirim mereka ke Romawi, sementara orang orang Arab sekitar Madinah saja sudah murtad. Ngapain jauh-jauh merangi orang kafir di sana jauh-jauh sekali? Yang dekat saja banyak yang murtad. Kan begitu? Kan logika kan? Sangat masuk akal. Mengapa kamu menaklukkan orang-orang kafir yang jauh di sana? Di sekitar Madinah saja sekarang orang pada murtad. Ya logikanya, ya inilah dulu dibenahi. Kan begitu. Ngapain jauh-jauh ke sana? Oleh karena itu para sahabat Ya, para sahabat sepakat meminta kepada Abu Bakar supaya mengembalikan pasukan. Supaya membereskan dulu orang-orang Arab yang murtad di sekitar Madinah. Kemudian apa jawab Abu Bakar? walladhi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Lau jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulillah sallam ma radattu jaishan wajjahu Rasulullah sallam Wala halal tuliwa akadahu Rasulullah Sallam. Demi Allah. Ya. Demi zat yang tidak ilah yang berhak disembah selain dia. Walaupun seandainya anjing-anjing berkeliaran di bawah kaki para istri-istri Rasulullah, aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang pernah dikirim oleh Rasulullah dan tidak akan menurunkan panji yang pernah dikibarkan oleh Rasulullah. Jadi ini yang dipegang oleh Abu Bakar yang mengirimnya adalah Rasulullah bukan sembarangan orang. Walaupun secara logika kan begitu, secara logika, secara politik, politik logika, ya masa sih negara terancam ini sekarang dikepung oleh orang-orang kufar yang tadinya Islam sekarang murtad. Sementara apa gunanya pasuk uh, daerah sana tertaklukan sementara yang di sini nanti dikuasai orang kufar? Apa gunanya? Apa gunanya pasukan ini? Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, kalaupun seandainya anjing-anjing berseliweran di kaki-kaki istri-istri Rasulullah, tidak akan aku kembalikan e, pasukan yang pernah dikirim oleh Rasulullah dan tidak akan pernah kuturunkan panji peperangan yang pernah dikibarkan oleh Rasulullah. Fawajjah Usama. Maka Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usama ke negeri Syam sebagaimana yang pernah diarahkan dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la yamurru biqabilatin yuriduna irtidat illa qalu laula anna haula'i quwwah ma kharaja mithlu haula'i min indihim. Tidaklah mereka berpa, uh, melintas pasukan ini maksudnya tidaklah pasukan ini melintas satu kaum yang tadinya ingin murtad kecuali mereka berkata kalau seandainya karena mereka tidak punya kekuatan mana mungkin mereka mau keluar untuk memerangi orang Romawi kan begitu jadi mereka pun masih ragu-ragu. Artinya, kalaupun mereka ada isu mereka ini mau murtad, ada keinginan mau murtad, itu tidak dipedulikan oleh Abu Bakar. Seolah-olah gampanglah ini begitu. Jadi mereka pun ragu-ragu mau murtad. Kalau nggak seandainya, kalau tidak seandainya mereka memiliki kekuatan, ngapain pula mereka memerangi yang di sana? Tentu berarti mereka memiliki kekuatan penuh untuk Madinah dan untuk menyerang orang Romawi. Kemudian kata mereka, ya, Walakin nada'ahum hatta yalqaw rum. Kalau begitu, kita biarkan saja mereka dulu berperang sampai mereka bertempur memerangi orang-orang Romawi. Nanti saja kita murtadnya. Ya. Nanti kalau kalah kan mudah urusannya. Kalau kalah mudah urusannya, kan begitu. Kemudian pala kaum Rum, kemudian pasukan kaum muslimin pun, pasukan yang dikirim oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Abu Bakar berdumpa dengan pasukan Rum di kancah peperangan. Fahazamuhum wa qataluhum. Akhirnya mereka pun menyerang dan membunuh mereka. Artinya berhasil menumpas mereka. Wa raja'u salimin dan mereka pun kembali dengan selamat. Artinya dengan membawa kemenangan. Fasabatu 'alal Islam. Kemudian orang-orang Arab yang tadinya kepingin murtad menjadi kembali Islam. Gak berani. Gak berani menyatakan kemurtadannya. Karena apa dilihat ternyata kaum muslimin ini di Madinah masih memiliki kekuatan yang hebat sekali. Coba bayangkan, kalau seandainya pasukan tersebut dipanggil oleh Abu Bakar, belum tentu juga dia menang dengan menghadapi orang Arab yang ada di sekitar Madinah. Kenapa? Karena kemenangan kaum muslimin itu sekali lagi bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena canggihnya persenjataan, tapi dikarenakan ketakwaan dan dikarenakan mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan yang dibawa oleh Abu Bakar, yang yang dibawa dibawa oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu karena memang dasarnya berpijakan adalah berdasarkan perintah Rasulullah yaitu mengirim pasukan ini ke Romawi. Makanya mendapat kemenangan. Kata Allah la aghlibanna ana wa Allah telah menetapkan pasti akan memberi kemenangan kepada kepada orang-orang kepada para rasul antuma wa man ittaba'akuma humul ghalibun. Kalian berdua, ya Musa Harun dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Demikian juga kaum muslimin. Kalau mengikuti Rasulullah pasti akan menang. Begitu. Ini sudah jaminan dan ini yang paling diyakini oleh Abu Bakar. Padahal para ikhwatiddin azallahu ayakum para sahabat yang lain berpendapat beda dengan beliau. Bayangkan. Makanya wajar saja kalau kata Abu Hurairah, kalau seandainya tidak Abu Bakar lah yang dipimpin, di, di apa namanya yang di yang diangkat jadi khalifah tidak ada lagi yang disembah oleh tidak Allah tidak akan disembah lagi. Mengapa? Ya lagi kita katakan, kalaupun pasukan itu disuruh pulang, <clears throat> pertama berarti telah menyelisih sunnah Rasulullah. Dan belum tentu juga menang lawan orang Arab. Belum tentu menang lawan orang Arab, belum tentu siapa menjamin. Sementara jamin kemenangan itu dengan mengikuti sunnah. Sudah, Sudahlah ini belum tentu menang, bisa jadi juga kalah. Di sana juga tidak eh, tidak tersampai kan begitu. Nah, ketika mengikuti sunnah di samping Romawi terkalahkan, yang ini orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah secara otomatis tidak tidak menjadi murtad, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Demikian para ikhwatiddin wa ayyakum. Hada huwa tamassuk Abi Bakar bis sunnati ala ragmi man faja'ahu mauta Nabi sallallahu alaihi wasallam wa faqarati irtidad al-arab demikian bagaimana Abu Bakar berpegang dengan sunnah walaupun pada saat itu kaum muslimin terkejut dengan meninggalnya Rasulullah wafat Rasulullah dan semakin terkejut lagi dengan murtadnya orang-orang Arab coba bayangkan tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan wafatnya Rasulullah situ kaum muslimin terjadi gonjang ganjing. Umar saja pada waktu itu sebagai sahabat orang nomor dua dalam Islam sempat terjadi kegunjangan sampai dia katakan siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Siapa? Sambil mengunus pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Waktu itu sangat sedihnya Umar kehilangan apa namanya kehilangan uh, akalnya. Artinya menjadi menjadi sangat sangat bimbang menjadi sangat terguncang ganjing sampai seperti itu dia tidak yakin Rasulullah itu wafat bagaimana Rasulullah wafat sementara orang-orang munafik ini masih banyak berkeliaran di kota Madinah Umar pada saat itu namun datang Abu Bakar yang menyadarkan Umar radhiyallahu anhu yang menyadarkan Umar radhiyallahu anhu bayangkan orang nomor dua Islam saja seperti itu bagaimana kaum muslimin yang lainnya Orang nomor dua Islam dalam kaum muslimin, nomor dua dalam agama Islam ini seperti itu. Bagaimana dengan kaum muslimin yang lainnya? Makanya ya, para khafidin azallahu iyyakum, para sahabat langsung sepakat kalau Abu Bakar yang layak diangkat menjadi khalifah Rasulullah SAW sepeninggalan beliau. Oleh karena itu Abu Bakar ya menyadarkan Umar bin Khattab mangkana kana ya'budullaha fa mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad si Muhammad, Muhammad itu sudah wafat, sudah meninggal. Karena Muhammad juga seorang manusia, manusia itu dan manusia itu pasti akan meninggal, pasti akan wafat, pasti akan dicabut rohnya. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, semuanya Allah tidak pernah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sadarlah Umar bin Khattab pada saat itu bahwa Rasulullah memang sudah wafat. Demikian para ikhwatiddin rahiminallahu wa iyyakum. Jadi musibah yang hebat sekali menimpa kaum muslimin pada saat itu wafatnya Rasulullah. Ditambah lagi murtadnya orang-orang Arab pada saat itu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu sosok yang sangat tegar pada saat itu ya yang sanggup menghadapi kegundah gulanan kaum muslimin pada saat itu, keguncangan kaum muslimin pada saat itu, ya berhasil uh, membawa masyarakat kaum muslimin ya kembali tenang walaupun sempat mengalami keguncangan yang sangat hebat. Demikian para fakirin azza wa iyyakum. Ya, jadi Abu Bakar demikian Abu Bakar berpegang dengan sunnah beliau. Padahal kaum muslimin pada saat itu dikejutkan dengan wafatnya Rasulullah, ditambah lagi dengan murtadnya orang Arab, Adif ilaihima takbitun naslahu intilaqan minal akli alladhi yaqdi bima qadaw bihi. Ditambah lagi banyaknya desakan-desakan sahabat pada saat itu dengan cara akal mereka mengatakan supaya pasukan tadi ditarik lagi ke Madinah. Jadi secara akal Cara akal mereka ini macamnya tidak tidak tidak bisa ini harus ditarik kembali pasukan tersebut. Pasukan yang telah dikirim Rasulullah Walakin asyar alladhi ta'allamuhu Abu Bakar minan Nabi SAW huwa alladhi hadahu ila ma syahad bihi aqrahum qara'ahum qara'uhum ala wa wa khawfu khawfu radhiyallahu anhu min ta'khiri ma qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat yang dia, yang telah dia yang telah dipelajari oleh Abu Bakar dari Rasulullah sallam itulah yang menjadi hidayah bagi Abu Bakar untuk menolak pemikiran-pemikiran seperti ini. Yaitu apa itu hidayahnya? Yaitu takut sekali beliau menunda, mengakhirkan, menunda sesuatu yang telah dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat akibat tamassuk bi sunnah al-intisar 'ala al adwi wasabatu al-islam dan akhirnya sebagai hasil daripada berpegang sunnah kaum muslimin ditolong dalam menghadapi mendapat pertolongan dalam menghadapi mendapat kemenangan dalam menghadapi musuh dan banyak kaum banyak yang lain yang tetap teguh di dalam agama Islam ini. Para khafidin azza wa iyyakum. Kemudian kemudian lantas apa hubungannya dengan belajar tadi? Tadi kan kita katakan sebagian kelompok kaum muslimin ada mengatakan belajar hadis itu lambat sekali nggak bisa ini menandingi aktivitasnya orang-orang kafir. Perlu kita ketahui sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan pangkal dan ujungnya. Mayuridillah ya, khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka dia akan difakihkan dalam agama. Di akhir hadis sebutkan wala tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Sungguhnya Nah, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berpegang dengan kebenaran. Inilah yang dikatakan Taifah Mansuro. Siapa itu? Mereka yang at-tafaqquh fid Mereka yang at-tafaqquh fid Mereka yang belajar mempelajari agama. Ya agama ini ya kalau nggak hadis, kalau nggak Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itulah merupakan sumber daripada sumber daripada syariat Islam. Demikian para kafirin rahimanallahu ayyakum. Saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas permasalahan ini bahwasanya sumber kemenangan kaum muslimin itu yaitu kalau mereka berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh semakin jauh mereka dari sunnah, maka semakin sedikit pula lah pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri mereka. Jadi wala la tahzan Jangan janganlah kalian merasa sedih karena kalau mungkin dah berdakwah, kemudian yang ikut hanya beberapa orang saja, kan begitu wajahnya juga itu-itu saja. Wala tahzan, la tahzan. Jangan jangan kamu sedih. Karena kita juga tugasnya hanya berdakwah, bukan memberi memberi, memberi hidayah. La tahzan kalaupun ada yang mencela, ada yang mengklaim ini dan itu, ada yang mengatakan ini dan itu, itu satu hal yang biasa saja. Rasulullah saja dikatakan Dikatakan apa? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dikatakan bahwa Rasulullah itu dia itu bukan tukang sihir dan bukan orang tukang syair. Artinya memang ada yang menuduh bahwa Rasulullah itu tukang syair. Ketika beliau membaca Al-Qur'an dikatakan, "Ah, ini tukang syair ini." Ya. Dan juga dikatakan tukang sihir. Bahkan dikatakan innahu lamajnun. Ah, ini orang gila ini. Kan begitu. Demikian para ikhwatiddin azallahu Rasulullah saja yang begitu hebatnya ya. Yang begitu hebatnya akhlaknya. Saya kira belum ada yang menandangi akhlak Rasulullah di dalam dakwah. Rasulullah lah yang paling mengetahui tentang hikmahnya. Itu pun dikatakan majnun, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang uh, di, dikatakan dukun. Ya kalau antum masih dibilangkan kebanjiran biasalah. Ya. Biasalah itu masih antum apa namanya akhlak Rasulullah sudah sebegitu saja demikian dia mendapatkan tuduhan apalagi kita kita ini yang akhlak yang mungkin masih ah, berapa persen lah kan begitu jadi demikian lah tahzan jangan kamu itu sedih masa sedih demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan-golongan sahabat Rasulullah SAW secara maknawi dan kita e, berdoa kepada Allah agar tetap terus istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Insyaallah pada kajian yang akan datang waman asohu asahu dakhalan nar. Barang siapa yang durhaka maka dia akan masuk dalam neraka. Nanti akan kita jelas juga tahdidul mukhalaf rasul bil zaighi wal kufur. Ancaman mereka yang menyelisihi rasul, yang durhaka kepada rasul, mereka akan sesat dan akan jatuh pada kekufuran. Ya, silakan ada yang bertanya.